Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhib rabbuna wardo Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat hang dimanapun antum berada, alhamdulillah dengan segala sanjungan dan pujian kepada Allah SWT yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan juga diberikan kesehatan sehingga kita bisa kembali untuk mendengarkan radio yang kita cinta ini guna untuk bertafakur dan mengambil manfaat dari apa-apa yang disampaikan para asatid kita. Dan kita kembali bertemu pada pagi hari ini di hari Senin pada tanggal 5 Jumat al-Akhir 1432 Hijriah atau yang bertepatan juga pada tanggal 9 Mei 2011 Masehi dan semoga kabar antum pada pagi hari ini eh, senantiasa kami harapkan semoga tetap istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah dan selalu bersemangat untuk menimba ilmu di Radio Hang 106 FM. Dan untuk pagi hari ini seperti mana biasanya kita akan kembali melanjutkan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Ustaz Fikri yang pada pagi hari ini beliau akan mengisi langsung secara secara live di Studio 2 Batu Aji. Dan langsung saja kita mencoba menyambungkan diri dan menyapa beliau yang sudah hadir di sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini dari pembahasan mengenai fikih, doa, dan zikir Ustaz ya. Iya. Ya baiklah sahabat hang dimanapun antum tak berada Bahasanya untuk pertemuan kita di pagi hari ini masih kita lanjutkan berkenan dengan fikih, doa, dan zikir bersama beliau dan baiklah untuk selanjutnya kita akan simak sesi materi bersama beliau.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 Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berzikir dan menjadikan zikir adalah menjadikan ibadah-ibadah tersebut memerintahkan ibadah-ibadah kepada hambanya dalam tujuan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala melarang dan memperingatkan manusia manusia yang lalai dari zikir kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." ingatlah oleh kalian Rabb ingatlah olehmu Rabbmu fi nafsika pada dirimu tadarruan wa khifatan dalam keadaan merendahkan diri dan takut wadunal jahar dan tanpa dijaharkan minal qawli dari perkataan bil wuduwi wal asal pada pagi dan petang wala takum minal ghafilin dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa bayanu mustamalat alaihi al-ayatul karimah min al-jam'i bainal amri bi dzikrillah wan nahyi an diddihi wa hiya al-ghafla wa hiya al ghafla Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengumpulkan antara perintah untuk berzikir dan larangan untuk lalai dari zikir tersebut. Wa hadhihi al-ayah idafatan ila dalalatiha على ذلك فقد اشتملت على جملة طيبة من الآداب الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها الذاكر dan ayat yang mulia ini yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk berzikir. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berzikir kepadanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam eh, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan adab ketika seseorang atau ketika seorang hamba berzikir kepadanya. Maka di antara adab tersebut yang mana seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah an yakuna dzikir fi nafsihi. Hendaklah dia berzikir pada dirinya. Yaitu hendaklah ia mensirkan atau melirihkan suaranya ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna al-ikhfa adkhalu fil ikhlas. Karena dengan cara melirihkan suara merendahkan suara ketika kita berzikir maka itu akan suatu hal ya, faktor yang paling kuat menjadikan seseorang itu lebih ikhlas wa aqrabu ilal ijabati wa ab'adu minar tentunya amalan yang kemungkinan besarnya adalah ikhlas ini maka Allah Subhanahu wa taala akan mengijabahkan doanya akan mengabulkan permintaannya wa ab'adu minar karena ia terjauh dari perbuatan itu syirik kecil dari ria yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya sesungguhnya yang sangat ya, sesungguhnya yang sangat saya khawatirkan yang sangat saya takutkan atas kalian adalah syirik kecil maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah syirik kecil itu ya Rasulullah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yaitu riak. itu amalan yang ingin dilihat oleh orang lain ataupun sum'ah, amalan yang ingin didengar, amalan yang ingin didengar oleh orang lain. Dan alangkah besarnya perkara niat ini mengikhlaskan niat lillahi subhanahu wa ta'ala tentunya dengan cara menjauhkan wasilah-wasilah yang menyebabkan datangnya riak maka seseorang ketika ia berzikir, seseorang yang apabila ia berzikir, maka hendaklah ia menjauhi hal-hal yang menyebabkan masuknya riak kepada dirinya. Maka di antara wasilah tersebut adalah menjaharkan zikir ataupun mengeraskan suara ketika berzikir, mengeraskan suara ketika berdoa sehingga ia bisa didengar oleh orang, maka syaitan pun akan berada di di belakangnya menimbulkan memberikan semangat ketika amalan dia itu didengar oleh orang lain. Hilanglah ikhlasnya ketika itu. Dan perkara ikhlas di dalam niat adalah yang perkara yang sangat besar. Perkara yang sangat yang memerlukan perjuangan untuk menghilang, menghilangkan segala hal atau segala macam yang menyebabkan seseorang jatuh kepada riak tersebut. Oleh karena itu Sufyan As-Sauri berkata, menyebutkan bahwasanya yang sangat besar atau yang sangat dahsyat untuk diobati adalah perkara niat ini. Beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati." Tidak satu pun yang aku obati yang lebih dahsyat daripada mengobati riak, Daripada mengobati niat. Sungguh ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan akhwat fillah bahwasanya niat ataupun mengikhlaskan amalan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat berat. Sufyan As-Sauri seorang tabi'in <clears throat> yang masanya sangat dekat dengan masa kenabian. Hidupnya setelah zamannya para hidupnya di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama alim besar. Beliau mengatakan bahwasanya yang sangat dahsyat untuk diperbaiki adalah masalah niat. Mungkin saja seseorang menginginkan dari amalan yang ia lakukan asyuhrah, kemasyhuran, tersohor. Mungkin saja yang diinginkan oleh seseorang dari amalan tersebut ad-dunia, itu perkara dunia. Dan mungkin juga diinginkan oleh seseorang yang beramal itu pujian dari orang lain. Bahwasanya seseorang, bahwasanya orang tersebut min ahli zikir Orang yang selalu berzikir kepada Allah. Agar ia disebut orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar ia disebut orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu adalah riya. Semuanya itu adalah tujuan-tujuan keduniaan yang menghancurkan ikhlas di dalam amalan seseorang. Maka benar kata Sufyan As-Sauri bahwasanya niat adalah suatu yang sangat dahsyat untuk diperbaiki. Akan tetapi perlu dan wajib bagi kita untuk selalu memperbaiki niat tersebut. Sebagaimana para ulama mengatakan ikhlas di dalam beribadah yaitu seseorang tidak peduli apakah dia dipuji oleh orang ataupun tidak atau amalannya ketika dia beramal di hadapan manusia ataupun sendiri-sendiri sama. Karena sebagian orang eh, para ulama mengatakan barang siapa yang amalannya ketika di hadapan orang-orang ramai dia perbaiki dan dia khusyuk dan memperbanyaknya dan apabila dia beramal sendirian di rumahnya tanpa ada orang dengan dilakukan dengan secepat mungkin tanpa memperhatikan adab-adabnya dan mempersedikit jumlahnya, maka itu adalah alamat alamatur alamatur Tanda-tanda ria sudah masuk pada diri seseorang. <clears throat> maka oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melirihkan suara di dalam berzikir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam <clears throat> surat di atas yaitu surat uh, Al-A'raf ayat 205 Allah Subhanahu wa taala katakan tadi wadunal jahar. Berzikirlah, ingatlah oleh kalian Rabb kalian fi nafsika pada dirimu. Yaitu dengan cara disirkan tanpa di dikuatkan. Ini adab yang pertama yang harus diperhatikan ketika seseorang berzikir. <clears throat> Kecuali amalan-amalan yang memang dilakukan di depan halayak ramai seperti sholat berjamaah bagi laki-laki, kalau seandainya amalan tersebut masih bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri, maka lakukanlah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya salat laki-laki yang lebih afdal yaitu salat sunat yang yang, yang lebih afdal bagi laki-laki adalah di rumahnya. <clears throat> Karena salat sunat bukanlah salat, salat yang dilakukan dengan cara berjamaah. Yang bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Sebagai tambahan amalan bagi seseorang maka hendaklah dan sebaiknya dilakukan di rumah mereka masing-masing. Walaupun diperbolehkan dilakukan di masjid setelah seseorang melakukan salat berjamaah ataupun sebelumnya. Demikian juga para ulama kita, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Orang yang sangat takut amalannya itu dicampur dengan kesyirikan ini. Amalan dia tercampur dengan perkara-perkara riya. <clears throat> Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain adalah orang-orang yang sangat takut berbuat riak. Takut riak masuk ke dalam amalan mereka. Demikian juga sebagaimana diriwayatkan dari seorang tabi'in. Saking menjaga amalannya, tidak diketahui oleh orang lain ketika dia sedang membaca Al-Qur'an. Maka datanglah rumahnya diketok oleh seorang tamu dan sebelum dia membukakan pintu, dia pindahkan semua peralatan dia untuk eh, peralatan dia yang sedang baca Al-Quran. Al-Qurannya ditaruh pada tempatnya. Semua tanda-tanda yang yang yang yang yang nanti diketahui oleh tamu tersebut dia sedang baca Al-Quran disingkirkan, diamankan, sehingga seolah-olah tidak tamu tidak mengetahui dia tadinya dalam keadaan membaca Al-Quran. Saking ia menyembunyikan amalannya, agar terjauh dari agar terjauh dari, dari riak kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ikhlas di dalam amalannya. Kemudian adab yang kedua kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala an yakuna ala sabari ala ala sabili tadarru' wa huwa at-tadhallul wal khudu' والاعتراف بالتقصير liyatahaqqaq fihi dhillatul ubudiyyah wal inkisar li'izmatir rububiyyah. yang kedua, adab yang kedua dari adab-adab berzikir ini yaitu hendaklah berzikir dalam keadaan tunduk dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna dari ibadah. <clears throat> Karena ibadah tersebut adalah penghinaan diri kepada Allah dan menundukkan diri kepadanya. Sedangkan zikir adalah salah satu jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk memperbanyak. <coughs> sebagaimana sebagaimana tadi ayat pada surah Al-A'raf yang kita bacakan di atas Allah Subhanahu wa taala katakan wazkur rabbak berzikirlah kamu kepada Rabbmu. Ini menunjukkan bahwasanya zikir adalah bagian dari ibadah dan telah kita sebutkan di awal bahwasanya dia adalah seafdal-afdalnya ibadah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan syariatkan ibadah-ibadah yang lain itu dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hendaklah ia dilakukan, dilaksanakan ala sabil tadarru dalam keadaan seseorang yang berzikir dalam keadaan menghinakan diri, itu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan i'tiraf yaitu mengaku atas kekurangan-kekurangan dia di dalam ibadah tersebut <clears throat> merasa bahwasanya amalan yang ia lakukan belum belum sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tuntut masih banyak kekurangan-kekurangan jauh dari kesempurnaan agar liyatahaqqaq fihi zillatul ubudiyah agar terwujud pada ibadah tersebut yang ia lakukan ini, pada zikir yang ia lakukan ini, zillatul ubudiyah. Penghinaan diri ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walin kisar li azmatir rububiyah. Hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki rububiyah. <clears throat> yang mana manusia ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Innahum makhluqun dha'ifun Sesungguhnya mereka adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Rabbul Alamin. Makhluk yang sangat jauh dari Allah Subhanahu makhluk yang sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat kecil dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahul Karim, Allah yang Maha Mulia. Sedangkan manusia penuh dengan kebaifan, kelalaian. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Adab yang selanjutnya, adab yang ketiga yang disebutkan di dalam ayat di atas surah Al-A'raf surah Al-A'raf ayat 205 yaitu an yakuna ala wajhil khifah ay al-khawfu al mu'akhadha 'ala at-taksir fil 'amal. Hendaklah ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ala wajhil khifah dia dalam keadaan takut yaitu takut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab atas kekurangan-kekurangan dia di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Kekurangan-kekurangan dia di dalam melakukan amalan tersebut. Dan seseorang tidaklah melakukan amalan sesempurna sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang seseorang ketika ia beramal syaitan masuk akhirnya ia palingkan dari ikhlas kepada riya. Ia palingkan Awalnya dia menuntut wajah Allah Subhanahu wa taala, ia palingkan kepada menuntut dunia. Terkadang seseorang melakukan ibadah dalam keadaan pakaian yang tidak bersih, bernajis dan lain sebagainya. Membawa pakaian-pakaian yang tidak sopan. Sebagaimana kita saksikan sebagian manusia ketika ia beribadah, berzikir mengharapkan ijabah, berdoa mengharapkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia menghinakan Allah Subhanahu wa taala, bukan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka bagaimana doa orang seperti ini diistijabahkan oleh Allah? <clears throat> Wa khasyatu minar Hendaklah ia merasa takut amalan-amalan yang ia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan apabila dia ditolak Allah Subhanahu wa taala tidak akan akan berikan ganjaran pahala. Dan ketika seseorang berdoa kepada Allah, selain dari dia tidak mendapatkan pahala, juga dia tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> ketika ia mensifatkan menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman yang ia bersegera dalam melakukan kebaikan. Dia berlomba-lomba <clears throat> agar ia mendapatkan derajat yang paling tinggi. Allah sebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala katakan dan orang-orang yang memberikan yaitu sedekah-sedekah mereka <clears throat> yang menunaikan sedekah-sedekah mereka wa qulubuhum wajilah sedangkan hati mereka itu dalam keadaan takut yaitu takut agar Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang dia dia berikan, apa yang ia infakkan, apa yang ia sedekahkan. Hatinya selalu merasa takut. Hendaklah ini yang, dilaku, yang, yang dirasakan oleh setiap orang yang melakukan amalan. Merasa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima. Makanya hendaknya dilakukan adanya di dalam seseorang ketika ia beramal. Ar-raghbatu rahbah Harap dan cemas. Berharap agar diterima dan cemas. Ibadah tersebut ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala annahum ila rabbihim rajiun karena dia mengetahui bahasanya dia akan kembali kepada Rabb mereka Kemudian Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan. Karena dia merasa amalan dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia khawatir amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia memperbanyak dan lebih berijtihad lagi. Sebagaimana seseorang kita umpamakan orang yang akan mengikuti ujian tes masuk. Dia merasa amalan dia dia merasa nanti dia tidak akan diterima maka dia giat belajar, mempersiapkan diri agar ia bisa diterima di suatu lembaga, di suatu sekolah, di suatu universitas. Demikian juga seseorang dan justru harus lebih ketika dia beramal kepada Allah Subhanahu wa taala merasa bahwasanya amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut amalannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatir. Dan apabila rasa khawatir ini timbul kepada diri seseorang, tentunya dia akan memperbaiki dan berijtihad untuk memperbaiki amalan dan memperbanyak amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera melakukan kebaikan wahum laha asabikun dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan derajat yang paling tinggi. <clears throat> Waqad sabata fil musnad telah sahih yang eh, berasal dari musnad Imam Ahmad wa ghairihi an Aisyah dan juga yang lainnya diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an haula'i faqalat bahwasanya Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang yaitu orang-orang yang beramal maka maka Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah, ahwar rajul yazni wa yasrik wa yashrab wa yashrabul khamar wa yakhafu an yu'adzab. Apakah orang tersebut itu orang yang dia itu yang beribadah ataupun uh, orang yang Allah Subhanahu wa taala terima ibadahnya? Itu orang yang dia berzina, dia mencuri, dia minum khamar, kemudian dia takut untuk diadab. Apakah ini yang dilaku yang yang, di, yang dikatakan seorang laki-laki yang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang apabila dia melakukan dosa, dia berzina, mencuri, minum khamar dan yang lain sebagainya, kemudian dia merasa takut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "La ya benata la ya la ya benata tidak wahai putri As-Siddiq. Tidak. Bukan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu rajul <clears throat> akan tetapi seseorang itu baru dikatakan laki-laki yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yusalli wa yasumu wa yatasaddaq. Dia melakukan salat, dia berpuasa, dia bersedekah. Wa yakhafu an la yaqbal minhu. Kemudian dia khawatir amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Maka seseorang itu dikatakan takut apabila dia beramal, khawatir amalan dia itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang melakukan <clears throat> kemaksiatan kemudian dia merasa takut akan diazab, akan tapi dia itu tidak juga memperbaiki amalannya, ini adalah orang yang tertipu. <clears throat> Ini adalah orang yang tertipu ketika dia melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan kepada Allah. Akan tetapi dia tidak pernah bangkit dan meninggalkan amalan buruknya. Kemudian adab yang keempat <clears throat> yang disebutkan di dalam ayat yang mulia yaitu surat Al-A'raf di atas an yakuna du an yakuna dunal jahr. Itu hendaklah zikir yang ia ucapkan itu tidak di, di, dijaharkan. <clears throat> Li'annahu aqrabu ila husni tafakkur. Karena itu lebih dekat, lebih mempermudah seseorang untuk bertafakur atau mentadabur apa yang ia ucapkan, zikir-zikir yang ia ucapkan. Mengetahui maknanya, tunjukkan-tunjukkan makna dari zikir yang ia ucapkan atau doa yang ia lantunkan. Maka ketika ia tidak menjaharkan maka lebih masuk ke dalam hatinya apa yang ia ucapkan tersebut. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, ولهذا قال، Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dunal jahri minal Dan tanpa dijaharkan dari perkataannya. Dari ucapan zikir ataupun e, doa yang ia lantunkan. Inilah adab seseorang ketika ia berzikir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dia tidak menjaharkan zikirnya kecuali dalam keadaan mengajarkan para sahabat. Demikian juga Al-Imam Syafi'i menyebutkan di dalam kitab Al-Um di dalam kitab salat beliau menyebutkan bahwasanya asalnya zikir tersebut dia dibaca dengan Eh, disirkan ataupun tidak dikeraskan suara kecuali dalam rangka mengajar kecuali dalam rangka mengajarkan kepada makmum yang belum bisa maka ketika mereka sudah bisa maka dikembalikan kepada asalnya yaitu disirkan sebagian kaum muslimin kita lihat mereka berzikir dengan mengeraskan suara mereka dan sampai di antara mereka berjerit menjerit menjerit-jerit meninggikan suaranya seperti dia menyeru kepada zat yang tuli. Seolah-olah dia menyeru kepada zat yang dia itu tidak bisa mendengar. Allahu sami'un basir. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. <clears throat> Wahada yustahabu an yakuna zikir. Seperti inilah hendaknya dilakukan zikir tersebut la yakunu nida'an wa jahran balighan. Tidak sebagaimana orang memanggil. Tidak sebagaimana seseorang yang memanggil temannya dari jarak jauh dengan cara menjaharkan dengan setinggi-tingginya. Diriwayatkan di dalam kitab sahih Sahihul Bukhari dan Sahihul Muslim dari sahabat Abu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, "Rafa'an nasu aswatahum bid-du'a'i fi ba'dil asfar." Sebagian manusia, sebagian orang-orang mengangkat suara mereka ketika mereka berdoa di dalam safar mereka. Faqala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum." Wahai manusia, lirihkan suara kalian ketika berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian jaharkan suara kalian. Lian fa innakum la tad'una asam wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidaklah menyeru, tidaklah memanggil zat yang tuli dan tidak pula lah kalian memanggil zat yang tidak ada innal ladzina innal ladzi tad'unahu samii'un qaribun aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatihi rawahul bukhari wa muslim akan tetapi sesungguhnya yang kalian suruh itu yang kalian yang kalian suruh itu di dalam doa kalian adalah zat samiun qaribun zat yang maha mendengar zat yang dekat kepada kalian ilmunya yang lebih dekat ila ahadikum kepada kalian min unuki rahilatihi dari leher dari, dari, dari leher binatang tunggangannya lebih dekat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepadanya ilmunya maka tidak perlu seseorang menjaharkan seperti memanggil orang <clears throat> dari jarak kejauhan sebagaimana yang kita saksikan sebagian kaum muslimin menjaharkan suara mereka bergemuruh dan sampai mengangkatnya seolah-olah dia berbicara di hadapan orang yang tuli yang tidak bisa mendengar. Allahu sami'un, Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Mendengar setiap perkataan makhluk-makhluknya dalam satu waktu. Dalam berbagai macam bahasa. Dalam berbagai macam jarak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala samiun mendengar. Tidak ada satupun yang terluput dari pendengaran dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kelima dari adab-adab berzikir tersebut an yakuna bil lisani la bil qalbi wahda Hendaklah zikir doa yang ia ucapkan yaitu dilakukan dengan lisan mereka. dilafaskan dari lisan mereka. La bil qalbi wahdah. Ini tidak hanya di dalam hati. Karena ibadah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab Al-Ubudiyah dan juga di dalam kitab Aqidatul Tauhid oleh Syekh Saleh Fauzan beliau mengatakan al-ibadatu munqasimah munqasimah ila al-qalbi wal lisani wal jawarih bahwasanya ibadah tersebut terbagi kepada tiga tempat. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, dan ada ibadah anggota badan. Ibadah hati adalah ibadah yang tidak perlu dilafazkan dan tidak perlu diamalkan dan dia hanya di dalam hati. Ibadah lisan adalah ibadah yang dilafazkan yang bersumber dari hati. Ibadah anggota badan adalah ibadah yang dilakukan oleh tubuh kita yang berasal dari hati. Maka zikir, tahlil, tahmid, takbir, asyukur, ucapan alhamdulillah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dengan cara berdakwah adalah ibadah lisaniyah qalbiyah. Adalah ibadah yang dilafazkan oleh lisan seseorang dan juga hatinya. Maka ini termasuk bagian dari ibadah lisaniyah qalbiyah. Dan tidak hanya di dalam hati, justru harus dia lafazkan dengan lisannya. Wa huwa mustafadun min qawlihi wa dunal jahr. Dan ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala istinbat dari perkataannya wa dunal jahr dan jangan kalian jaharkan. Menunjukkan bahwasanya dia dilafazkan akan tapi tidak dijaharkan. Lianna ma'nahu wa mutakalliman kalaman dunal jahar. Dia berbicara. Tentunya seseorang berbicara dengan lisan. Ya. Dia berbicara ya, dengan pembicaraan yang tanpa dia jaharkan. ya, menunjukkan bahasanya harus dia lafazkan dengan lisan. Wa yakunul muradu bil ayah al-amru bil jam'i fi dzikir bainal lisani wal qalbi. Bahwasanya ayat ini menunjukkan ya, menunjukkan ayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia berzikir atau ketika ia berdoa ini adalah terkumpul di dalamnya yaitu amalan hati dan amalan lisan. <clears throat> Karena semuanya itu berpusat di dalam hati seseorang. Karena apabila lisannya hanya mengucapkan hatinya tidak membenarkan, maka tentunya ini adalah ciri-ciri orang munafik. Maka itu bersumber dalam hati kemudian dilapaskan dengan lisannya. <clears throat> Dan tentunya tidak cukup dengan hati sampai dia keluarkan ke lisannya. Waqad yuqal huwa zakarahu fi qalbihi bila lisanihi biqaulihi ba'da dhalika wa dunal jahr min al-qaul illa anna al-awwal huwa al-asah. Sebagian ulama juga pernah ada yang mengatakan bahwasanya <clears throat> zikir itu boleh dengan dengan hati tanpa lisan. Akan tetapi Syekh Abdul Razak mengatakan yang sahih dan yang lebih rajih ya, bahwasanya dia berzikir dengan lisannya harus dilafazkan dengan lisannya dan juga hatinya kama haqqaqa dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairuhu min ahli ilmi sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama-ulama yang lain bahwasanya zikir bahwasanya e, doa itu adalah bagian dari ibadah lisaniyah qalbiyah <clears throat> sebagaimana juga ibadah-ibadah yang sifatnya jawariyah eh, apa jawa, eh, jawarih ya, yang dilakukan oleh anggota badan yang juga bersumber dalam hati itu juga harus eh, dan wajib dilakukan dengan anggota badan seperti sholat haji yang mana semuanya itu tidak tidak cukup hanya dilakukan dengan hati dan nggak mungkin seseorang sholat dalam hatinya, ya, dalam hatinya, haji, puasa dalam hatinya nggak mungkin. Ya, tetapi dibenarkan oleh hatinya dan di, di, dilaksanakan oleh anggota badannya. Demikian juga ibadah yang <clears throat> yang sifatnya hanya dalam hati saja, nggak perlu dilafaskan dan nggak perlu di, diamalkan dengan anggota badan, maka dia cukup di dalam hati. Seperti niat, dia nggak perlu dilafaskan dan nggak perlu di, diamalkan. Seperti mencintai Allah, tidak perlu diucapkan dengan lisan dan tidak perlu pula diungkapkan dengan dengan anggota badan seseorang. Karena itu adalah amalan hati dan beberapa dari ibadah-ibadah yang sifatnya adalah eh, ibadah qalbiyah. Dan harus ditempatkan hal tersebut pada tempat mereka masing-masing. Kemudian وقد نظر له رحمه الله بقوله فيما روى عن ربه أنه قال diriwayatkan itu dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan dari dari Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi, dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakarani fi mala'in, dzakartuhu fi mala'in khairum minhum." Barang siapa yang berzikir kepadaku mengingatku ketika ia sendirian, maka aku pun mengingatnya dalam eh, kesendirian. Wa man dzakarani fi mala' Dan barang siapa yang mengingatku, yang berzikir di hadapan orang, maka aku pun akan mengingatnya di hadapan orang. Fi malain khairun minhum. Dan lebih baik daripada daripada mereka. Kemudian dia berkata, وَهَذَا يَدْخُلْ فِيهِ ذِكْرُهُ بِاللِّسَانِ فِي نَفْسِهِ ya. Dan ini masuk, yaitu zikir yang dilakukan oleh seseorang dengan lisannya yang dilakukan dengan sendiri-sendiri fa innahu ja'alahu qasimul dzikir fil mala' wa huwa naziruhu. Dan ini uh, yang sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala wa dunal jahri minal qaul, yaitu tanpa dijaharkan dari perkataan dia ketika ia berzikir tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala bil ghudwi wal asal, yaitu yang hendaklah zikir tersebut dilakukan pada pagi dan petang. Wa ma'lum anna dzikr anna dzikrillahi al-masyru' bil ghudwi wal asal fi salati wa kharij salati wa huwa bil qalbi. Dan kita sudah ketahui bahwasanya berzikir kepada Allah itu zikir yang disyariatkan yang disyariatkan pada pagi dan petang ini dilakukan baik di dalam salat ataupun di luar salat. Dalam salat itu penuh dengan zikir-zikir. Di luar salat juga ada zikir-zikir yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah ibadah yang sifatnya lisaniyah qalbiyah. Seperti yaitu zikir pada dua salat subuh dan salat e, asar atau zikir yang dilakukan sehabis salat setelah salat wa ma Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajarkan olehnya dan yang dilakukan, diamalkan oleh beliau sendiri dari zikir-zikir dan doa-doa yang dia dapatkan dari Allah subhanahu yang yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa taala min amalil yaumi wal laila al masyru'ah ini adalah termasuk amalan-amalan sehari semalam yang, dilakukan, yang hendaknya dilakukan oleh setiap kaum muslimin. Tarafain nahar bil wudhu'i wal asal. Pada pagi dan petangnya, ya, pada paginya dia mengucapkan doa untuk perlindungan dia untuk siang harinya. Dan pada sore harinya dia berdoa untuk perlindungan dia pada malam harinya. Sehingga dia mulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali, dia senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari kejahatan makhluk dan dari berbagai macam bentuk rayuan bujuk syaitan dan fitnah-fitnah yang akan ia hadapi. Kemudian adab yang keenam yaitu an yakuna bil wal asal. Hendaklah dilakukan pada pagi dan petang ay fil bukrati wal ashi الآية <clears throat> على ala هذين الوقتين. waqtain ya. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tadi yaitu hendaklah berzikir tersebut bil wudhu'i wal asal pada pagi dan petang itu dalam surah al-a'raf yang kita baca di atas ini menunjukkan maziyatu hadainil waqtain menunjukkan adanya keistimewaan dua waktu ini li'annahuma waqtun sukunun sukunun wada'a karena dua waktu ini adalah waktu yang tenang. Wa ta'abbud wa ta'abbudu wa ta'abbudun ijti wa ta'abbudu ijtihad. Dan seseorang bersungguh-sungguh beribadah ketika itu. Wa ma bainahuma al-ghalib fihi al-inqita' ila amril ma'ash. Wa qad warada anna 'amal al-'abdi yas'un awwal an-nahar wa akhiruhu. Dan sebagaimana yang, yang telah roji eh, yang telah uh, sahih datang dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya amalan seorang hamba itu diangkat ke langit di awal siang dan di awal malam. Sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim <clears throat> dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar <clears throat> bahwasanya para malaikat mereka ada yang turun dan ada yang naik saling bergantian antara malaikat malam dan malaikat siang yajtami'una fi salatil fajar dan mereka berkumpul bertemu pada salat fajar dan salat asar yang mana pada e, malaikat malam dia naik pada salat subuh dan turunlah malaikat siang kemudian dia nanti naik Eh, waktu asar dan turunlah malaikat malaikat subuh eh malaikat malam <clears throat> yang khusus menjaga di malam hari ya dan juga malaikat yang khusus menjaga pada siang hari. Summa ya'rujul ladina batu fikum esaluhum wa huwa a'lam bihim. Kemudian naiklah malaikat-malaikat tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat tersebut padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui kaifa taraktum ibadi bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku atau dalam keadaan apa hamba-hambaku kalian tinggalkan mereka Fayaqulun, maka malaikat tersebut menjawab taraknahum wa hum yusallun kami tinggalkan mereka mereka dalam keadaan salat wa atainahum wa hum yusallun dan kami datang kepada mereka mereka juga dalam melakukan salat maka oleh karena itu hendaklah seseorang apa yang dijumpai oleh malaikat dia dalam keadaan sebaik-baiknya itu dalam keadaan berzikir demikian juga ditinggalkan oleh para malaikat juga dalam keadaan sebaik-baiknya berzikir dan melakukan salat <clears throat> kemudian yang ke adab yang ketujuh di antara adab berzikir yaitu annahyu anil ghafalah an dzikrihi biqaulihi wa la takun minal ghafilin. Dilarang seseorang lalai dari berzikir tersebut. <coughs> lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan wala takum minal ghafilin. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala من الذين يغفلون عن ذكر الله وينهون عنه وفيه إشعار بطلب دوام ذكره maka di dalam ayat yang mulia ini ya, sebagai tanda dia dipinta dan dituntut untuk selalu melakukan zikir mendawamkan zikir selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wal istimrar dan senantiasa continue melakukannya yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa ahabbul amali ilallah. Nabi SAW katakan itu ahabbul amal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Karena amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan dengan terus-menerus tanpa terputus walaupun amal tersebut sedikit. Daripada banyak umpamanya hari ini dia melakukan ibadah terus, terus dia tinggalkan selama seminggu, tinggalkan selama sebulan, atau justru bisa setahun. Maka lebih baik dia melakukan amalan yang sedikit. Ya, akan tetapi dia dilakukan, eh, dilakukan dengan terus menerus. <clears throat> yang intinya, seseorang tidak lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja seseorang melazimi dirinya selalu mengucapkan doa pagi dan petang terus setiap harinya dia melafazkan doa-doa tersebut, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu jauh lebih baik bagi dia daripada dia memborong semua zikir pada suatu hari. Ya. Besoknya ia tinggalkan sampai dua bulan, kemudian dia balik lagi melakukan. Fahadhihi sabatu adab azimatun ishtamalat alaiha hadhihi ayatul karimah. Inilah tujuh adab yang mana seseorang melakukan zikir dengannya yang tercakup di dalam ayat surah Al-A'raf ayat, ayat 205 yang kita bacakan di atas. Zakaraha Al-Qasimi fi kitabihi Mahasinut Ta'wil. Yang ini juga disebutkan oleh e, seorang ulama Al-Qasimi di dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil. Dan tentunya bahwasanya adab-adab zikir sebagaimana juga telah kita sebutkan di awal sangat banyak sekali. Dan insyaAllah akan juga kita, sebutkan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> tatkala dia menganjurkan seorang hamba untuk berzikir yang disebutkan di dalam ayat yang mulia ini <clears throat> dan memberikan janji-janji terhadap orang-orang yang melakukan zikir tersebut dan memperingatkan orang-orang yang lalai darinya ذكر عقبها في في الآية التي تليها ما يقوي دواعي الذكر Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu pada ayat yang lain yaitu innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada para malaikat karena mereka adalah ahli tasbih, ahli zikir mereka selalu bertasbih dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malamnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina innal ladzina 'inda rabbik" Sesungguhnya orang orang yang di sisi Rabb kalian itu dari para malaikat la yastakbiruna an ibadatihi. Tidak ada satupun yang membangkang dari mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tunduk. Semuanya tunduk dalam keadaan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, mereka adalah jenis makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan uh, syahwat kepada mereka. Sehingga yang mereka ketahui hanya ketundukan. Yang mereka ketahui hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa yusabbihunahu dan selalu bertasbih walahu yasjudun dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Surah Araf ayat 206. Yang di akhir ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang di awalnya disebutkan adab zikir, kemudian disebutkan setelahnya bagaimana para malaikat Allah melakukan hal tersebut. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab zikir yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kita kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan memperbaiki zikir dan doa kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan diterima olehnya. Dan kita sangat khawatir kalau seandainya amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan diri kita selalu berijtihad eh, bekerja keras agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, barakallahu Sahabat Hang dimanapun antum berada, demikian sesi materi bersama Ustaz Fikri dari pembahasan berkenaan dengan fikih doa dan zikir dengan subtema yaitu adab-adab di dalam berdoa dan juga berzikir. Sahabat Hang dimanapun antum berada, terima kasih atas kebersamaan antum yang selalu mengikuti dan mendengarkan kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Fikri dari pembahasan berkenaan dengan fikih dan doa dan kita sudah sampai pada subtema berkenaan dengan adab-adab di dalam berdoa dan juga berzikir. Antum bisa bertanya kepada beliau di line telepon kami di 0778 468 atau di 0778 Di SMS online kami dengan mengetik kode KI kemudian spasi nama, alamat serta pertanyaannya dan dikirimkan ke 0856 0811-6841-1006. dan mohon maaf untuk kode KI untuk kesempatan kali ini tidak bisa kita gunakan dikarenakan ada ada gangguan di sistem SMS online kami maka dari itu antum bisa bergabung di SMS online kami dengan mengetik kode DI. Baik kita akan menelpon yang pertama untuk mempersilakan penelpon yang pertama untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan, Ibu siapa dan di mana Ibu? Dengan Umur Aisyah di Patang Center. Iya silakan. Iya uh, eh, Ustaz kita kan kalau berzikir di rumah kadang uh, kita nggak apa pakaian kita di rumah kadang bukan istilahnya nggak tertutup atau gimana gitu Ustaz. Uh, eh, itu bagaimana zikir kita apakah diterima atau enggak ya Ustaz? Gitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Di antara adab-adab zikir tadi sudah kita sebutkan tujuh di antaranya dan dia masih mempunyai adab-adab yang lain yang belum kita sebutkan pada kesempatan kali ini. Maka seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya di antara adabnya yaitu hendaklah dia fi ahsanil ahwal atau fi ahsani halin dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Sebagaimana seseorang dilarang berzikir ketika dia di dalam WC. Dia dilarang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seseorang <clears throat> dilarang berzikir ketika ia dalam keadaan berhubungan dengan ya, antara suami dengan istri. Akan tetapi Islam mengajarkan Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan adanya zikir-zikir sebelum tersebut. Sebelum seseorang masuk WC, maka hendaklah ia berzikir terlebih dahulu di luarnya. Demikian juga seseorang ketika melakukan hubungan antara suami dengan istri, itu hendaklah ia sebelum melakukan berdoa terlebih dahulu agar mereka dijauhi dari <clears throat> dari gangguan-gangguan syaitan. Akan tapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh dia berzikir dalam keadaan uh, tidak berudu, umpamanya dia berdoa. Ya, tapi sebaiknya yang afdalnya dia dalam keadaan berudu dan berdoa. Eh, dalam dalam keadaan berudu dan dalam keadaan suci. <clears throat> Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan keutamaan eh, kepada Bilal ibn Rabah ya, tentang e, dia tidak pernah meninggalkan bersuci. Setiap kali dia lepas wuduknya atau berhadas dia langsung beruduk dan sholat dua rakaat. Dan hendaknya seorang muslim selalu dalam keadaan beruduk sehingga <clears throat> dia berdoa juga dalam keadaan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala demikian juga berzikir. Demikian juga seseorang yang dalam keadaan mungkin ya, Eh, apa namanya eh, tidak menutup aurat ya maka hendaklah ketika itu yang afdal bagi dia untuk memakai pakaian yang sewajarnya bagi dia ketika dia berzikir karena yang dia sebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang dia minta adalah kepada zat yang maha besar yang maha agung maka hendaklah ia memperhatikan semuanya itu pakaiannya dan lain sebagainya <clears throat> Wallahu taala alam. Nah, barakallahu fikum San. Ya, silakan bagi sahabat Ahang dimanapun antum berada yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon dan juga di SMS online kami dan bagi antum yang ingin bertanya melalui SMS online, silakan mengetik kode DI, kemudian spasi nama, alamat dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dengan Bapak siapa dan di mana, Bapak? Dengan Pak Arman, Pak, on the way. Iya, silakan Pak Arman. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ah, Saya mau tanya nih ah, Saya mau tanya, nih masalah sholat tahajud itu Pak. Jadi kalau saya sholat, tahajud itu masalah saya setel alarm jam 4 gitu Pak. Halo? Halo? Coba ulangi masalah apa tadi Pak? Masalah sholat tahajud. Saya kan oh, iya, sholat tahajud kan jam 4 itu saya setel alarm. Jadi saya sholat tahajud uh, 8 rakaat terus witir 3 lepas itu kan uh, udah mau masuk subuh kan saya langsung mandi dan setelah subuh begitu Pak bagaimana waktunya yang tepat gitu Pak terima kasih Pak uh, jazakumullah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya Bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka waktu yang yang afdal untuk melakukan salat tahajud adalah sepertiga malam terakhir. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga imam-imam yang lainnya <clears throat> yang menyebutkan Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala turun pada sepertiga malam terakhir. Inna uh, yanzilu rabbukum ila sama'i dunya. Rabb kalian turun ke langit dunia pada perting, pada perteng, uh, ah, uh, ah, sepertiga malam terakhir. Ya mungkin kita kira-kira kan sepertiga malam terakhir sekitar jam dua ke bawah sampai fajar. Itu sampai masuknya waktu subuh. Ya Allah Subhanahu wa taala ketika itu menyeru barang siapa yang meminta ampun maka akan ampuni akan aku ampuni dia. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri dia. Maka para ulama mengatakan bahwasanya <clears throat> yang afdalnya dia melakukan ini pada sepertiga malam terakhir sampai waktu subuh. Nah, ini adalah waktu yang afdal untuk melakukan salat tahajud. Dan apa yang dilakukan oleh bapak tadi yaitu sebelum subuh, maka itu adalah termasuk waktu yang yang utama seseorang untuk melakukannya. <clears throat> Dan juga mungkin sebagian orang yang ketika dia terbangun tengah malam, sepertiga malam terakhir, dan dia enggan umpamanya untuk melakukan salat tahajud, tidak ada masalah bagi dia untuk duduk dan mengangkat tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang ia jadi yang menjadi keinginannya. Walaupun dia tidak melakukan salat tahajud. Ya, dan apa yang dilakukan oleh bapak tersebut sudah sesuai dengan waktu yang yang afdal untuk melakukan salat tahajud tersebut. Wallahu taala alam. Nah, kita kembali menerima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa dan di mana? Eh, nama saya Amran. Amran di mana, Pak? Dari Singapura. Saya nak tanya, hmm. uh, macam mana ada doa-doa atau zikir-zikir yang boleh menolak sihir? Kerana saya uh, eh, disihir dan saya ada masalah. Hmm. Uh, untuk mengobati diri saya selalu. Ya cukup Pak. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. <coughs> iya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa ataupun zikir-zikir ataupun ayat-ayat yang menolak zikir tersebut. Di antaranya yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang melazimi membaca baca ayat kursi dan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas di akhir setiap salatnya. Jadikan zikir-zikir yang dia lakukan habis salatnya itu adalah salah satu amalan zikir yang bisa menolak sihir orang. Ya, tentunya seseorang ketika ia mengucapkan ayat, melafazkan ayat kursi, hendaklah ia menghayati, mentadabbur maknanya, ya, agar apa yang yang menjadi keinginan dia Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sebagian orang dia mengadu bahwasanya dia sudah melakukan hal tersebut tetapi kenapa juga masih terkena. Ternyata dia melakukan tidak dengan sepenuh hati. Ya. Penuh dengan kelalaian, tidak mentadabbur makna-makna yang ada di dalamnya. Sehingga apa yang ia baca tidak ada faedah sedikit sedikit pun baginya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa-doa ataupun zikir-zikir ataupun ayat-ayat yang menolak zikir tersebut. Di antaranya yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang yang melazimi membaca ayat kursi dan kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas di akhir setiap salatnya Jadikan zikir-zikir yang dia lakukan habis sholatnya. niat itu adalah salah satu amalan zikir yang bisa menolak sihir orang. Ya, tentunya seseorang ketika ia mengucapkan ayat, melafazkan ayat kursi, hendaklah ia menghayati, mentadabur maknanya, ya, agar apa yang ia yang menjadi keinginan dia Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Sebagian orang dia mengadu, bahwasanya dia sudah melakukan hal tersebut tetapi kenapa juga masih terkena ternyata dia melakukan tidak dengan sepenuh hati ya, penuh dengan kelalaian tidak mentadabur makna-makna yang ada di dalamnya sehingga apa yang ia baca tidak ada faedah sedikit sedikit pun baginya ya. maka ini ada salah satu ya, zikir yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim dan juga <clears throat> Perkataan seseorang la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini juga adalah salah satu zikir yang bisa menolak sihir. Orang yang berbuat jahat kepadanya. Demikian juga termasuk yaitu apa yang dilakukan seseorang ketika dia hendak tidur. Maka juga di sana disyariatkan selain daripada doa tidur, ya, dia juga disyariatkan membaca uh, ayat kursi, kemudian kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas sebelum dia tidur. Kemudian dia membaca doa, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik, fawattu amri ilaik. Itu semuanya itu adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang hendak tidur. Ya. Demikian juga salah satu yang bisa menolak sihir ataupun kejahatan adalah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu seseorang apabila uh, singgah pada suatu tempat atau lembah ataupun lain yang lainnya, maka hendaklah ia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kalimatmu ya Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari berbagai macam bentuk keburukan makhlukmu. Termasuk situ keburukan syaitan, keburukan para tukang sihir, keburukan eh, binatang-binatang yang semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian kita juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu adalah uh, doa eh, zikir yang kita ucapkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan uh, mudarat kepada kita. Baik di dunia di dunia ini maupun di langit. Itu semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah doa-doa untuk penangkal ya, sihir, lazimilah baik pagi pada paginya, petangnya. <clears throat> Apalagi doa yang diucapkan oleh seseorang pada pagi dan petang itu semuanya juga termasuk uh, dari doa-doa perlindungan. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal uh, min syarri hadzal yaum uh, eh, Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan hari ini dan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hari ini dan setelahnya. Itu yang kita ucapkan pada paginya untuk siangnya. Pada malamnya juga seperti itu. Ya, kita meminta Allahumma inni as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Wa a'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan pada malam hari ini dan setelahnya. Dan aku berlindung kepadamu, Ya Allah, dari keburukan hari ini dan setelahnya. Ini juga semuanya itu adalah doa-doa perlindungan yang silahkan seseorang melazimi dan uh, selalu mengucapkan pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Dan masih banyak yang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita kembali menerima telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? Dengan Umu Indri di Singapura. Iya, silakan. Anam. Ustaz, Ana mau nanya. Uh, kalau sholat uh, tahajud kan Ustaz, sholat tahajud, uh, setelah sholat tahajud gitu, uh, terus langsung mau melaksanakan sholat witir, apakah uh, kita harus pindah tempat gitu? Maksudnya pindah berdirinya geser gitu? Nah, itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Enggak perlu, enggak perlu pindah. Di tempat yang itu pun enggak ada masalah. Wallahu taala alam. Baik, kita akan beralih ke SMS online kali ini kita akan bacakan dari Rezki di Batu Besar. Ustaz, apa hukumnya melalaikan waktu sholat Uh, apabila kita sedang bekerja dan pekerjaan itu tidak bisa di e, tidak bisa kita tinggalkan Ustaz. Iya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang perlu kita ingat <clears throat> bahwasanya salat yang lima waktu adalah kewajiban dan dia termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima. Yang lima yang mana barang siapa yang meninggalkannya <clears throat> maka Nabi saw alaihi wasallam mengancam dengan ancaman yang sangat dahsyat justru Nabi saw alaihi wasallam katakan bahwasanya beda antara kita kaum muslimin dengan orang kafir adalah pada salat maka barang siapa yang meninggalkannya faqad kafar sungguh dia telah kufur walaupun para ulama berselisih pendapat tentang masalah makna kufur di sini antara kufur besar dengan kufur kecil dan orang yang meninggalkan salat, melalaikan mereka itu dilalaikan oleh kekuasaan mereka, maka dia akan dibangkitkan dengan uh, itu raja-raja ahli-ahli kekufuran dibangkitkan dengan dengan Firaun, dibangkitkan dengan Haman, dibangkitkan dengan uh, yang disebutkan oleh apa namanya dengan pekerjaan dia maka dia dibangkitkan dengan Haman, yang dia disibukkan oleh perdagangan dia maka dia dibangkitkan bersama dengan eh, ahli-ahli uh, kekufuran. Saya lupa namanya disebutkan di dalam asar tentang masalah uh, dia dibangkitkan dengan eh, ahli-ahli uh, kekufuran tersebut atau gembong-gembong kekufuran tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ancaman dahsyatnya seseorang meninggalkan salat. Ya. Maka oleh karena itu apapun alasan ya, apapun yang dilakukan oleh seseorang yang namanya salat tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa dilalaikan hatta dia dalam keadaan sakit parah, maka hendaklah ia melakukan dalam keadaan sebisanya dia, dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan eh, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Ya. Maka seperti apakah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang sehingga ia tidak bisa meninggalkan? Seperti apa yang ia maksudkan? Ya. Kalau sudah ada umpamanya dia melakukan atau dia masuk pada suatu tempat, ada suatu PT dan lain sebagainya, <clears throat> Sehingga dia di dalamnya ditekan, diberikan pekerjaan-pekerjaan yang yang diurus eh, yang bos mereka itu umpamanya di antaranya ada orang kafir yang tidak memperhatikan waktu salat kaum muslimin. Sehingga dia ditugaskan pada waktu-waktu waktu salat. Ya. Maka seharusnya yang dilakukan oleh orang tersebut yang pertama dia minta izin kepada bosnya. Kalau tidak tidak mendapatkan izin, maka yang lebih afdal bagi dia untuk meninggalkan tempat tersebut dan mencari rizki Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lain. Dan kita tidak mengetahui seperti apa yang yang disebutkan oleh penanya tentang alasan yang menurut dia tidak bisa ditinggalkan. Wallahu taala alam, intinya salat tidak bisa ditinggalkan pada waktunya. Ya. Kecuali pada waktu-waktu yang Allah Subhanahu eh, pada keadaan-keadaan yang Nabi saw memperbolehkan kita menjamak salat ya. seperti umpamanya dalam keadaan eh, <clears throat> hujan, dalam keadaan dingin, ya, dalam keadaan safar. Nah, maka ketika itu ada syariat seseorang untuk menjamak salat, tidak melakukan salat pada waktunya tetapi dilakukan pada waktu yang lain. Kalau dia tidak bisa melakukan salat eh, maghrib karena disibukkan oleh sesuatu, maka hendaklah ia eh, eh, eh, saya ulangi, kalau seseorang tidak bisa melakukan <clears throat> Salat maghrib karena dia disibukkan oleh safar ya, dalam perjalanan maka hendaklah ia e, melakukan pada waktu salat isya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, kita akan kembali beri maaf selanjutnya. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam ya Pak. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana? ya Pak, saya uh, Anissa dari Singapura. Iya, silakan pertanyaannya. Uh, ah, Okey Pak, ini pertanyaan saya tentang yang tadi Pak Ustaz ada uh, berbicara tentang surah-surah Al-Falaq, surah surah al falak surah an nas sama surah Al-Ikhlas ya. Itu saya pernah, pernah terbaca di dalam buku tentang hadis uh, Rasulullah pernah melakukan sebelum ia tidur dengan meniup sebelum uh, melafazkan surah-surah tersebut dia meniup di tempat terangannya uh, dahulu sebelum melafazkannya. Jadi yang itu mohon penjelasan ya Pak. Dan lagi satu tentang yang solat tadi, uh, jikalau enggak ada musolo yang terdekat atau masjid yang terdekat, sudah sampai waktunya untuk bersolat, dibenarkan bersolat di dalam kamar uh, kamar mandi yang bersih dengan dengan diri atau duduk. Itu dibenarkan ya Pak usulannya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya yang pertama tadi tentang masalah ya, zikir sebelum salat, membaca kul huwallahu ayat kursi kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya benar, Nabi SAW mengucapkan itu kemudian dia meniupkan ke telapak tangannya dan diusapkan ke seluruh tubuhnya yang bisa ia jangkau. Melakukannya tiga kali. Nah, ini ada sunnah yang dilakukan oleh seseorang sebelum ia tidur. Kemudian seseorang yang salat di kamar mandi para ulama dan Nabi SAW telah melarang hal tersebut ya bahwasanya <clears throat> semua ya, tanah ini adalah uh, tempat sholat kecuali hammam itu tempat tempat mandi atau kamar mandi atau WC maka di sana tidak diperbolehkan seseorang melakukan sholat ya, karena di sana tempat yaitu berkumpulnya najis dan lain sebagainya walaupun menurut sebagian orang situ adalah e, bersih. Menurut dia bersih akan tetapi syariat melarang untuk sholat di sana. Dan masih banyak tempat yang lain. Di kamar itu yang lebih pantas dia melakukan daripada dia melakukan di WC. Ya. Walaupun dia tidak mendapatkan musallah, dan tidak harus dilakukan di musalla kalau kalau seandainya dia tidak ada. Di ruangan pun tidak ada masalah. Ya. Karena Nabi SAW katakan bahwasanya ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura. Dijadikan bagi saya bumi ini, di tanah ini dimanapun, sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat salat, wa tahura. Dan dia itu tahir, suci. Maka dimanakan, eh, kata Nabi, dimanakan, dimanapun kalian mendapatkan salat, maka hendaklah kalian salat di tempat tersebut. Dan dikecualikan dari tempat-tempat tersebut, kuburan, kamar mandi, ya, tempat pembuangan sampah, maka ini adalah tempat yang dilarang padanya salat. Wallahu taala alam.